Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat ya masih kita di dalam pembahasan yang belum bawakan Faslun awalul maghazi wal bu'us peperangan-peperangan yang pertama dan utusan-utusan Nabi SAW. Semua oleh beliau oleh Ibnu Katsir taala. Ya, dan sebelumnya disebutkan tentang masalah diutusnya Nabi SAW, nasab Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW, demikian juga sebelum beliau hijrah, sholat merah dan sebagainya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Sekarang ini kita dalam pembahasan peperangan Nabi SAW dan utusan-utusan. Ada di situ disebut oleh Ibnu Katsir Qaswatul Abwa. Lalu disebutkan itu pertama kali peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Qaswatul Abwa. Hmm. Kemudian utusan Hamzah bin Abdul Muthalib utusan Ubaidah bin Harith kemudian perang Buat kemudian perang Al-Usyairah kemudian perang Badar Al-Awal Al-Ula dan bukan perang bukan perang Badar Al Kubro ya dan itu bukan perang Badar Al Kubro kemudian terakhir kita sebutkan Ba'tu Abdullah bin Jahas utusan Abdullah bin Jahas disebutkan bahwa itu yakni utusan ini adalah gonimah ya kemudian mendapatkan gonimah, gonimah dan itu gonimah pertama kali demikian disebutkan walaupun sebagian mengingkari karena sanatnya adalah dhaif Kemudian juga sebagian mengatakan itu adalah humus. Ya, diambil seperlima dari gonimah pertama kali. Demikian juga tawanan, demikian juga di situ ada yang dibunuh pertama kali dari orang-orang musyrik, demikian. Kemudian beliau menyebutkan ya Ibnu Katsir menyebutkan faslun pasal tahwilul kiblah wa fardhu siyam. Perubahan arah kiblah dan kewajiban puasa. Sebutkan oleh beliau di sini. Qala Ramadhan wa fi Sya'ban min hadhihi sana dan di Sya'ban di tahun ini, yakni tahun yang kedua setelah Hijriah. Bulan Sya'ban. Huwilat huwilat al-qiblah. Dirubah arah kiblah. Ya, dirubah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah dari Baitul Maqdis ya yang ada di Palestina sekarang ini Dulu Syam, kan demikian. Di Baitul Maqdis ilal Ka'bah, menuju Ka'bah. Dulu berarti kaum muslimin sebelum Syaban ini mereka ketika sholat menghadap ke arah mana? Baitul Maqdis. Kemudian ya setelah Syaban ini mereka menghadap ke arah Ka'bah. Demikian. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala apa qara qadna nara taqalluba wajhika fis sama' walan waliyan walan waliyan laka qiblatan tarduha kami akan merubah ke kiblat yang ridho. Demikian juga kemudian di situ ada eh, ayat saya kulu subhanahu minan nas ma al an qiblatihim kanu 'alaiha. Akan ber, akan berkata manusia orang-orang bodoh dari manusia, kenapa mereka berpindah dari kiblat yang dulu mereka mengarah? Ketika turun eh, ayat tersebut Allah sebutkan di situ orang orang di situ disebutkan di situ ada tiga jenis orang Yahudi, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ya, mereka bicarakan kenapa mereka memindahkan arah kiblat mereka dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Ya, demikian. Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may ila siratul mustaqim. Katakan, milik Allah taala timur dan barat. Ya. Allah memberikan hidayah kepada orang orang mendaki kepada sirat al-mustaqim. Demikian. Maka disebutkan di sini <clears throat> oleh Ibnu Katsir, wa dzalika ala ra'si sitah asharoh syahron min muqaddamihi al-Madinah. Yang demikian itu adalah di ra'si sitah asharoh syahron 16 bulan. Ya, kepalanya 16 bulan ini setelah 16 bulan ketika beliau ya setelah beliau datang ke Madinah. Ya pertama kali beliau datang, kemudian 16 bulan berikutnya terjadi peristiwa ini. Wakilah sab'ah asyara syahran sebagian mengatakan 17 bulan setelah itu. Wa huwa fi ini keduanya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebutkan dalam hadis Barok bin Aziz radhiyallahu Wa kana awwala man ini ilaiha Abu Sa'id Ibnu Mu'alla. Dan adalah pertama kali salat ke atas yakni ke arah Ka'bah itu adalah Abu Sa'id al Mu'allah wa bin lahu dan sahabatnya kama rawahu Nasai sebagaimana disebutkan oleh Imam Nasai hadisnya dhaif bahkan Nabi lah yang pertama kali melakukannya demikian Sebab dalam hadis adapun yang disebutkan Imam Nasai ini dhaif di situ ada ya disebutkan ada Marwan bin Utsman Az-Zuraqi ya demikian <clears throat> ada Abdullah bin Saleh Katibulais dhaif ya demikian Kemudian walaupun ada penguat ya tapi doa itu tadi Marwan bin Utsman. Tapi sudah cukup bagi kita hadis Abdul bin Umar bin Anhuma mutawun alaih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sholat subuh, kan demikian. Kemudian mereka memindah arah sholatnya. Ya, ketika waktu itu Nabi sallallahu sholat berpindah, ya, kemudian para sahabat yang lain, lainnya pun juga ikut berpindah. Wa dalika anna sami'na Rasulullah saw alaihi wasallam nas wa yathru alaihim tahwil al-qiblah. Yang demikian itu sungguhnya kami mendengar bahwa Rasulullah SAW beliau berkhutbah di hadapan manusia dan membaca kepada mereka tentang dirubahnya kiblat. di lisohidi, aku katakan kepada sahabatku, ta'al ke sini, nusoli rokaatain. Kita sholat dua rakaat, fanakun awala man leha ilaiha. Maka kita menjadi orang yang pertama kali sholat atasnya. Tadi kita sudah di sini Fatawaroina wa solina ilaiha. Kemudian kami pun berpindah dan kami sholat menghadap ke arah Ka'bah. Tsumma nazala Rasulullah SAW alaihi binas. Kemudian Nabi pun turun baru setelah itu setelah khutbah itu kemudian sholat bersama dengan manusia. Al-dhuhr, Adzuhra yauma idin, sholat duhur pada hari itu. Demikian. Ibadisnya tadi dhaif. Wa furidu shaum Ramadan. Kemudian berkata Ibnu Katsir dan diwajibkan puasa bulan Ramadan ya di tahun tersebut tadi wa furidat li ajlihi zakatul fitr qubailahu biyaum kemudian diwajibkan karena puasa bulan Ramadan itu zakat fitr ya sebelumnya satu hari demikian ini di di waktu ini tadi diwajibkan puasa Ramadan demikian juga zakat fitrah nanti akan disampaikan oleh beliau tentang perang Badar Al Kubro sampai di sini subhanallah yang juga syukur la ilaha 我说：“他这个。”